ma yukhadu minal hadis apa yang diambil dari hadis ini ahkam hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini yang bisa kita ambil yang pertama khutbah khutbatail jum'ah disyaratkannya dua khutbah Jumat berdasarkan hadis nanti yang akan kita baca setelahnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu karena Rasulullah SAW yakhtubu khutbatain. Dua kali khutbah. Yafsilu bainahuma bijulus. Ya. Menjelingi dua khutbah tadi diselingi dengan duduk. Qala wa anna hadha min syi'ariha dan bahwasanya ini adalah termasuk syiar salat Jumat. Alladhi yalzamul ityanu bihi sehingga mesti harus dilakukan, didatangkan. Khutbah adalah termasuk syiar salat Jumat. Sehingga harus dilakukan. Sebagian pendapat para ulama jumhur menyatakan syarat khutbah dan syarat sah salat Jumat. Sebagian menyatakan mustahab, pun jumhur cenderung menyatakan itu syarat sah salat Jumat. Qala tsani yang kedua. Istihbabu rakaatai tahiyatul masjid wa taqudiha. Dianjurkannya dua rakaat tahiyatul masjid dan sangat ditekankan dua rakaat tahiyatul masjid. Di kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ityan biha. Karena Nabi sallallahu alaihi memerintahkan untuk melakukannya hatta fi hadil hal. Sampai dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan beliau khutbah, ya beliau memerintahkan orang yang datang untuk salat tahiyatul masjid. Sehingga sekali lagi sebagian berpendapat biwujubi wajibnya amalan tersebut oleh salis yang ketiga annal julusal khafifa la yudhibu waktaha wa jadi adhaba yudhibu bahwasanya duduk yang baru sesaat duduk-duduk yang baru sebentar itu tidaklah menghilangkan waktunya, tidaklah menghilangkan kesunahannya. Artinya kalau dia lupa dia dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci, masuk ke masjid, lupa langsung duduk. Lupa langsung duduk. Kalau baru sebentar duduknya, ya waktunya masih ada, masih disyariatkan, dia berdiri untuk kemudian tahiyatul masjid. Kalau duduknya baru sebentar, duduk sebentar tidak menghilangkan waktunya dan tidak menghilangkan kesunahannya. Apa dalilnya? anna rajula jelas. Dalam hadis ini Sulaik telah duduk. Famarahun Nabi sallallahu Walaupun dia telah duduk, Nabi SAW memerintahkan untuk berdiri, berisa dan salat. Ini karena dudukin bersebentar sehingga diperintah untuk berdiri dan sholat tahiyat masjid Qala rabi yang keempat Jawazul kalami halal khutbati lil khatib Bolehnya berbicara bagi seorang khatib di tengah-tengah khutbahnya. Waman yukhatibu Demikian juga seorang yang diajak bicara oleh khatib, ya dia boleh bicara. Seorang makmum yang diajak bicara khatib, dia boleh berbicara. Yang dilarang itu adalah pembicaraan ucapan makmum kepada makmum lainnya. Kemudian khatib boleh bicara dengan yang lain dan orang diajak bicara khatib juga boleh bicara menjawab pertanyaan khatib. Kalau khamis yang kelima di antara dari antara hukum yang terdapat dalam ayat dalam hadis ini adalah anna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarah bi ayyi hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendiamkan kesalahan. La yaskutu an khata. Tidak pernah membiarkan, tidak pernah mendiamkan kesalahan yarah yang beliau lihat. Fi ayyi hal dalam keadaan apapun Iya, beliau lihat kesalahan maka beliau mengingatkannya. Qala salis yang keenam. An la yazida fis salati al arqatain. Liannahu la budda min al-insat lil khatib. Bahasanya dia tidak boleh menambah lebih dari dua rakaat. Ya, seorang yang datang ke masjid dan imam sedang khutbah, maka tidak boleh dia lebih dari dua rakaat. Dia hanya dibolehkan dua rakaat di masjid Jadi itu pun dilakukan dengan cepat, dengan pendek. Qala li'annahu la budda min khatib. Karena dia diharuskan untuk mendengarkan khatib. Ya, lianna karena dia buddha mesti harus insaf memperhatikan mendengarkan hati sehingga tidak boleh dia lakukan sholat sunnah lebih dari dua rakaat kalau imam sedang khutbah. Qala rahimahullah berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala al hadis salis wasalasun ba'dal mi'ah hadis ke 133 yang terkait dengannya Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain beliau khutbah di salat Jumat dua kali wa huwa qa'imun dan khutbahnya dalam keadaan berdiri khutbahnya dalam keadaan beliau berdiri. Yabsilu bainahuma bijulus dan beliau selingi dua khutbah tadi dengan duduk di antara dua khutbah. Nah, jumhur ulama berpendapat sunnah. Ya, berdiri ketika khutbah mustahab. Wayukrah dimakruhkan dimakruhkan khutbah dalam keadaan duduk kecuali kalau ada haja ada mudarah Yang kedua Hadis ini menunjukkan disunahkan Bagi khatib untuk duduk di antara dua khutbah ini adalah beberapa hal yang terkait dengan adab al-khatib. Sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama bahwasanya khatib mendapat jumhur ulama berpendapat bahwasanya khatib tidak tidak melakukan di masjid. Karena Rasul Muhammad SAW juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak diriwayatkan mereka tahiyatul masjid ketika menjadi khatib, ketika menjadi imam. Kemudian diantara ada abul khatib adalah salam. Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lain berpendapat ketika dia datang naik ke mimbar disyaratkan untuk salam mengucapkan salam kepada makmum kepada para makmum yang ketiga al-i'timad ala al-asab di antara adab al-khatib adalah dia bertarikan di tongkat berdasarkan hadis Hakam bin Hazan radhiyallahu an syahidna Jum'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menyaksikan khutbah Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala qausin au ala asan au qausin kami menyaksikan khutbah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun berdiri bertarikan dengan tongkat atau enam kaos ini busur panahnya. Yang keempat, yang terada adabul khatib adalah membaca hamdalah wassana ala Allah taala. Dan tentunya ini dicukup dicukupi dengan seorang khatib memulai khutbahnya dengan doa khutbatul hajah. Di situ ada hamdalah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala Tidak ada khilaf Tidak ada khilaf bahwasanya khutbah Jumat tustaftahu bilhamd tidak ada hilaf bahwasanya khutbah Jumat dimulai dengan hamdalah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disunahkan seorang hati memulai dengan hamdalah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala Nah, Allah alam sahab nanti insyaallah kita baca sebagian lagi. Hadabul khatib. warahmatullahi wabarakatuh